بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا الله الإخوة المستمعين لهذا البرنامج وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وسيكون حديثنا في هذا اللقاء عن فضل قراءة القرآن الكريم بما أننا في شهر القرآن وموسم القرآن. Baik, ayuhal mustamion, pendengar ujian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita simak bersama pembahasan keutamaan al quran al Karim Falitafadul mashkur raisakh الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر معنا في اللقاءات السابقة الكلام عن القرآن الكريم وبيان فضله ومكانته وعظيم شأنه وعن تدبر القرآن الكريم وفي لقاء هذا اليوم سأتحدث عن عن بعض فضائل قراءة القرآن الكريم من خلال ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المشتملة على الحث على قراءة كتاب الله جل وعلا وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم. سكال puji بقي الله Tuhan semesta Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada kesempatan yang pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu telah kita bahas bersama tentang Al-Qur'an. Kedudukannya yang tinggi dan keagungannya serta tentang tadabbur Al-Qur'an dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan membaca Al-Qur'an dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi anjuran untuk banyak membaca Al-Qur'an dan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Qur'an. al الأول حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه الامام مسلم في صحيحه وهذا الحديث فيه بشاره عظيمه وموعود كريم لمن يقرا القران ويعتني بقراءه القران بان القران ياتي يوم القيامه شفيعا له اي يشفع لصاحبه الذي كان يقراه في هذه الحياة الدنيا محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Umam Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan janji yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca Al-Qur'an dan memberikan perhatian kepadanya. Di mana Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya baik di dunia maupun di akhirat. itu untuk mereka yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, hanya mengharap رضا الله سبحانه وتعالى سماتا الحديث الثاني حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث فيه فضيلة أيضا لمن يقرأ القرآن الكريم وأن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه أي يدافع عن صاحبه وسورة البقرة وآل عمران تتقدمان وهما أيضا مقدمتان في ترتيب المصحف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به هذه الجملة ينبغي أن ننتبه لها لأن فيها تنبيها أن فيها تنبيها أن فضل القرآن وثوابه لمن يعمل بالقرآن والعامل بالقرآن هو من أهل القرآن بعمله بالقرآن فهذا الثواب الفضل لمن كان يعمل بالقرآن بالدنيا ومن المعلوم أن العمل بالقرآن لا يكون إلا بعد العلم والفهم والتدبر فمن لم يفهم المعاني كيف يعمل Hadis yang kedua adalah hadis uh, An-Nawas bin Sam'an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an dan ahlinya. Yaitu Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia dan yang memimpin Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran di mana keduanya akan membela orang-orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang akan memimpin surat-surat yang lain di hari kiamat nanti adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan keduanya juga berada di urutan paling depan dalam mushaf kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang akan mendapatkan keutamaan di atas yaitu dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran adalah mereka yang mengamalkan Al-Qur'an di dunia. Dan mereka lah yang disebut sebagai ahlul Qur'an. Jadi syarat untuk mendapatkan keutamaan ini adalah mengamalkan Al-Qur'an di dunia dan pengamalan Al-Qur'an tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Karena bagaimana bisa seseorang beramal kalau dia tidak memahami apa kandungan Al-Quran. الحديث الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وفي هذا الحديث بيان الخيرية أو أن الخيرية لمن جمع بين الوصفين تعلم القرآن والعم و وتعليم القرآن تعلم القرآن وتعليم القرآن والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي للقرآن تلاوة وأداء ويشمل التعليم بفهم المعنى والعلم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح فكل فكل ذلكم داخل تحت قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadis yang ketiga adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang terbaik di antara umat ini adalah orang yang mengumpulkan dua sifat atau dua kriteria. Yaitu yang pertama mempelajari Al-Qur'an dan yang kedua mengajarkannya. Mempelajari dan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an ini mencakup dua hal Yaitu belajar dan uh, belajar dan mengajarkan Al-Quran secara lafzi, yaitu dengan membacanya. Dengan membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah dengan memahami makna yang dikandungnya sesuai dengan cara yang benar. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه ومعنى الماهر بالقرآن أي المجيد لقراءة القرآن وترتيله بإتقان وإجادة ومعنى يتتعتع به أي يقرأه بالتهجي حرفا حرفا والحديث دل على فضل قراءة القرآن سواء كان القارئ مجيدا أو غير مجيد لكن فيه بيان أن الماهر بقراءة القرآن يكون مع الملائكة الكرام وهذه فضيلة عظيمة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لإتقان تلاوة كلامه سبحانه وتعالى Hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku Orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia pintar membacanya maka dia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan berbakti sedangkan orang yang terbata-bata membacanya dan ia kesulitan dalam membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi kedua kelompok di atas. Yang dimaksud dengan orang yang pintar membacanya adalah orang yang bisa membacanya dengan baik, tanpa terbata-bata, dan membacanya dengan lancar. Mereka ini akan bersama orang-orang bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan berbakti. Sedangkan yang dimaksud dengan terbata-bata adalah orang yang membacanya dengan cara dieja. Satu huruf demi satu huruf dan ia mendapatkan kesulitan yang cukup besar dalam membacanya. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup dua orang di atas, dua kelompok di atas semuanya akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. الحديث الخامس حديث ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وهذا الحديث فيه تقسيم الناس من حيث الإيمان وقراءة القرآن إلى ثل... إلى أربعة أقسام. القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن. المؤمن الذي يقرأ القرآن، فمثله النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثله مثل الأترجة، وهي نوع من الفاكهة لها رائحة جميلة وطعمها حلو والقسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام مثله كمثل التمرة فالتمرة طعمها حلو لكن ليس لها رائحة والقسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن فهذا كالريحانة الريحانة رائحتها طيبة آه، نوع من الزهور والورود ريحان فرائحتها طيبة لكن لو تذوقها الإنسان بلسانه يجدها مرة الطعم ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل والحنظل نوع أيضا من الشجر ليس له رائحة وطعمه مر جدا Hadis yang kelima adalah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah laksana utrujah. Laksana buah utrujah. Baunya wangi dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah laksana buah kurma dia tidak memiliki bau yang wangi, tapi rasanya enak. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihana. E, baunya wangi, tapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah handolah, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Rasanya juga tidak enak. Utrujah adalah jenis buah, sejenis buah yang memiliki bau yang wangi dan rasa yang enak. Sedangkan kurma kita sudah mengetahui semuanya. Raihanah adalah sejenis bunga yang memiliki bau yang wangi, namun jika kita gigit atau kita rasakan maka kita akan dapatkan ia pahit. Sedangkan hadullah adalah juga sejenis pohon yang tidak ada baunya dan juga tidak memiliki rasa yang enak. الحديث السادس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم في صحيحه وهذا فيه الترغيب أو فيه بيان الثواب لمن عمل بالقرآن في بيان الثواب لمن عمل بالقرآن تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فإذا كان بهذه الصفة رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن وفيه التحذير من قراءة القرآن لأجل الرياء والسمعة والاستكبار وعدم العلم بالقرآن فلا يصدق الأخبار ولا يمتثل الأوامر ولا ينتهي عن النواهي فمثل هذا يضعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن نعم Hadis yang keenam adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan menjatuhkan dengannya sebagian yang lain. Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan tentang pahala orang yang beramal dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dengan menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabar yang ada di dalamnya atau berita-berita yang dikandungnya. Juga hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan agar kita tidak membaca Al-Qur'an karena ria, ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Atau sum'ah, agar didengar oleh orang. Atau karena sombong, membaca Al-Qur'an untuk menyombongkan diri. Juga kita tidak boleh untuk menjadi bagian dari orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an dengan tidak mempercayai berita-berita yang dikandungnya, tidak menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan yang dikandungnya. الحديث السابع حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين والشطن هو الحبل فتغشته سحابه فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينه تنزلت للقران متفق عليه فهذا من جمله فضائل القران ان السكينه تتنزل عند تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى Eh, hadis yang ketujuh adalah hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi dan ia memiliki seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Maka kuda tersebut dikelilingi oleh Tiba-tiba kuda tersebut dikelilingi oleh awan. Awan tersebut turun mendekati kuda tersebut dan uh, awan tersebut mengelilingi orang yang membaca surat Al-Kahfi tadi dan kudanya lari darinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu adalah ketenangan yang turun kepada orang tersebut karena dia membaca Al-Quran. الحديث الثامن حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا في بيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يتلو كتابه فله بكل حرف يتلوه من كتاب الله عز وجل حسنة والحسنة بعشر أمثالها حديث yang ketujuh adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dengan membaca alif lam mim saja, berarti sudah tiga kebaikan, kalikan sepuluh menjadi tiga puluh kebaikan. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي ومعنى ارتق يعني اصعد في درجات الجنة وهذا فيه أن صاحب القرآن المكثر من تلاوة القرآن يكرمه الله عز وجل بالارتفاع في درجات الجنة بحسب ما يتلوه ويرتله من كتاب الله عز وجل Hadis yang ke-8 adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhirat nanti akan dikatakan kepada ahlul Quran kepada orang yang banyak membaca Al-Quran bacalah dan naiklah dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau telah mentartilkannya di dunia karena sesungguhnya tempat tinggalmu adalah atau tingginya tempat tinggalmu itu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang banyak membaca Al-Qur'an akan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihormati di akhirat dan diberikan tempat yang tinggi dan ketinggian tempat tersebut tergantung kepada banyaknya ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya di akhirat. فهذه أيها الإخوة المستمعون بعض الأحاديث في فضائل تلاوة القرآن أرجو الله عز وجل أن تكون عونا لنا جميعا على العناية بهذا القرآن في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن وفي كل وقت وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وان يصلح لنا شاننا كله انه سميع مجيب قريب والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين demikian beberapa hadis yang bisa kami bacakan pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap semoga hadis-hadis tersebut yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran bisa menjadi pendorong bagi kita untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran selama bulan Ramadan ini dan juga mendorong kita untuk memperhatikannya di setiap waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul Quran yang merupakan orang eh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dan taufik. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita, sebagai pengusir kesedihan dan kesusahan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita semuanya, karena sesungguhnya Dialah yang menjawab doa-doa kita. Baik, Untuk selanjutnya eh, kita berikan kesempatan kepada para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung berkenaan dengan pembahasan kita siang hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan sudah ada satu penelpon yang menunggu dari Ukti Naila di Cikarang. Kita terima Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. uh, mohon dijelaskan makna dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 41 yaitu eh, wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iya yatfattaqun eh, apakah ada kaitannya dengan ayat ini untuk perkara jika seorang guru yang mengajarkan membaca Al-Qur'an lalu ia diberi hadiah atau upah dari hasil ia eh, mengajar tersebut. Baik, itu saja. Cukup itu saja. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Ustaz Anas. Silakan. هذا السائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فيسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما المراد بذلك وما حكم أخذ الأجرة على تلاوة على تعليم القرآن الكريم اولا فيما يتعلق بمعنى هذه الايه وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا هذا فيه التهديد والوعيد لمن يتعلم القران من اجل المناصب والماكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فاشتروا بآيات الله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها يعني لم يقبلوا القرآن ولم يقبلوا ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضلوا الرئاسات التي هم عليها والمناصب التي هم عليها هذا هو معنى الآية والمراد بها ولا تشتروا بآيات الله لأن الله دعاهم إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من أن يفضلوا المناصب و آه، الرئاسات والزعامات وغير ذلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات وأما أخذ الأجرة على القرآن آه، فهذا أمر لا بأس به إذا كان يعني ليس عنده عمل ويحفظ القرآن ويقرئ بعض الطلبة القرآن ويعطى على ذلك أجرا فلا بأس بذلك لوجود ما يدل عليه Nanya eh, penanya yang bertanya bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 41 yang di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Beliau bertanya tentang arti dari ayat ini dan apakah hal tersebut menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengambil uh, gaji atau upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat tersebut menunjukkan ancaman dan peringatan bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an untuk mendapatkan kedudukan dunia atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia atau rezeki ya yang mereka sangka bahwasanya kedudukan atau kenikmatan tersebut akan terputus jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya mereka mendahulukan jabatan mereka dan kenikmatan yang mereka miliki memilihnya di atas hidayah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah arti ayat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran? Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat tersebut tidak menunjukkan hal tersebut dan barang siapa yang tidak memiliki pekerjaan kemudian dia memiliki ayat-ayat Al-Qur'an yang dia hafal kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain maka dia boleh untuk mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an tersebut karena ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ada banyak dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Abu Sofwan di dalam sabit kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. E, fenomena yang ada dalam di masyarakat itu sering orang yang nekat untuk tampil menjadi imam tanpa ilmu seperti misalnya surat At-Takasur yang dijelaskan tafsirnya oleh Nufain Al-Jauziyah yaitu adanya penyambungan bacaan kalau la ta'lamuna ilmal yakin la al jahim ini disambung adanya alif dengan lam itu artinya masukkanlah kami ke neraka apakah ini seperti ini dan yang selanjutnya adalah iya kana budu wa iya kana sa'in tanpa tasdid yaitu tafsirnya adalah kepada matahari engkaulah kami menyembah Nah inilah yang sering di masyarakat tidak dipahami hal-hal seperti ini. Apakah ada dengan ayat-ayat yang lain yang ancamnya itu sangat berat bagi orang yang salah membacanya? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, هذا يسأل عن شخص آه، تولى الإمامة وليس عنده علم هكذا ثم يقول السائل والله سبحانه وتعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم واستدلال السائل بهذه الايه في هذا الموضع استدلال ليس في محله لان قوله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين اي لو تعلمون ما امامكم علما يصل الى القلوب لما الهاكم التكاثر ولبادرتم الى الاعمال الصالحات ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم الى ما ترون ثم قال لترون الجحيم اي لترد لتردن القيامه فلترون الجحيم التي اعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية يوم القيامة كما قال الله سبحانه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذا كان هذا الإمام هو أحسن الموجود فإمامته بالمصلين لا حرج فيها وإذا كان هناك من هو أفضل منه علما وتلاوة للقرآن يقدم عليه لقولها عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وإذا لم يشدد الياء في قوله إياك يتغير المعنى إذا قال إياك لأن هذا يقال أنه من من أسماء الشمس إيا لما يقول إياك بدون ال... فيتغير المعنى Uh, pertanyaan yang uh, bisa kami tangkap dari bapak penanya adalah tentang surat At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jika kalian mengetahuinya dengan sesungguh dengan pengetahuan yang sesungguhnya, maka niscaya kalian akan melihat neraka. Kemudian beliau bertanya tentang bagaimana hukum orang yang e, memberanikan diri maju sebagai imam umat Islam dalam sholat, sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Ini yang bisa kami tangkap dari pertanyaan beliau. Maaf, mohon maaf jika salah. E, dijelaskan oleh Syekh bahwasanya arti dari ayat tersebut adalah bahwasanya jika kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian dengan ilmu yang sesungguhnya yang sebenarnya maka niscaya kalian tidak akan terbuai oleh banyaknya nikmat kalian dan karena kalian tidak mengetahui dengan ilmu yang sebenarnya maka jadilah kalian terbuai seperti keadaan kalian sekarang kemudian firman Allah setelah itu thumma latarawunnaha ainal yaqin artinya Kemudian kalian akan melihatnya. Melihat neraka jahanam dengan ainul yakin, dengan seyakin-yakinnya. Beliau katakan bahwasanya la naha dalam ayat yang terakhir ini itu artinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri, melihat dengan penglihatan kita sendiri. Eh, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya jika seandainya di masyarakat yang dia pimpin sholatnya itu tidak ada yang lebih baik daripada dia, maka dia berhak untuk maju sebagai seorang imam. Namun jika di masyarakat tersebut ada yang, ada yang lebih baik bacaannya, maka hendaknya dia mundur dan mendahulukan orang tersebut meskipun dia lebih muda daripada dirinya. Karena Rasulullah SAW sudah membuat standar, sudah mengatur ini semuanya, dengan mengatakan bahwasanya orang yang menjadi imam, yang menjadi imam untuk sebuah kaum adalah orang yang paling baca, yang paling banyak hafalannya. Orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Inilah orang yang berhak untuk menjadi imam sebuah sebuah sebuah kaum atau sebuah jamaah. Iya, taib. Ya, selanjutnya kami akan iya angkat kembali saya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam memahami kandungan dan makna dari Al-Quranul Karim agar apa yang kita baca dapat melekat di hati kita dan dapat kita amalkan jazakumullah khairah. هذا السؤال سؤال فيه خير وأسأل الله عز وجل أن يثيب السائل عليه وأن يبارك فيه وأن يبارك في المستمعين وإذا اهتم القرآن المسلم بالقرآن وعرف قيمة القرآن ومكانته ومنزلته وأحب كتاب الله سبحانه وتعالى وعرف أنه كتاب هداية له ورحمه ونور وضياء وشفاء وصلاح وسعاده في الدنيا والاخره فانه يجاهد نفسه على على اخذ النصيب الاوفر والحظ الاكمل من هذا الكتاب علما وفهما وعملا وهذه الامور الثلاثه هي التلاوه الحقيقيه للقران الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فهذا يكون بالتلاوة التي هي الترتيل وحسن القراءة وتكون بالفهم للمعاني والتدبر وتكون بالعمل بالقرآن ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به أما الذي لا يعمل بالقرآن يكون القرآن حجة عليه الذي يحفظ وأقيم الصلاة ولا يقيمها ويحفظ بالوالدين إحسانا ولا يحسن للوالدين ويحفظ ولا يغتب بعضكم بعضا ويغتاب ويحفظ لا يسخر قوم من قوم ويسخر بالمؤمنين و يحفظ ولا تأكل الربا ويأكل الربا ويحفظ ولا تقرب الزنا ويقع في الزنا هذا لا يكون من أهل آه، القرآن لأنه لا يعمل به لأنه لا يعمل بالقرآن الكريم فالمطلوب مجاهدة النفس على فهم القرآن والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب ولنختم هذا هذا اللقاء بهذا الجواب على هذا السؤال والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Uh, penanya yang terakhir bertanya tentang bagaimana kiat yang bisa kita tempuh agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian pemahaman kita tersebut e, menetap dan kuat dalam sanubari kita dan kita bisa mengamalkannya pula dengan baik. Disebutkan bahwasanya e, pertanyaan tersebut kata Syekh merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik dan menunjukkan kebaikan yang diinginkan oleh penanya dan beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada penanya dan para penanya yang lain. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwasanya jika seseorang di antara kita mengetahui keutamaan dan keagungan Al-Qur'an dan ia menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang saleh, yang benar sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwasanya Al-Quran adalah cahaya dan e, penunjuk kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, maka hendaknya masing-masing dari kita mengambil bagian yang sebanyak mungkin, yang sebesar mungkin dari perhatian kita kepada Al-Quran. Dengan mempelajarinya, memahaminya, serta mengamalkannya. Tiga hal ini, yaitu membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran adalah tilawah Al-Quran yang hakiki. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan orang-orang yang telah beri, yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Sekali lagi, orang-orang yang telah kami yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi yang masuk dengan bacaan yang sesungguhnya, tilawah yang hakiki adalah membaca Al-Qur'an, mempelajari dan memahaminya kemudian mengamalkannya. Jadi itulah orang-orang yang akan dibela oleh Al-Qur'an. Sedangkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, membacanya, memahami artinya, tapi dia tidak mengamalkannya. Misalnya, dia hafal ayat wa'aqimus sholah dan tegakkanlah sholat. Tapi dia tidak menegakkan sholat. Kemudian dia menghafal ayat tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menghafal ayat larangan untuk ghibah. Tapi dia tetap menggunjing orang lain. Dia menghafal ayat tentang larangan riba untuk makan harta dari riba, tapi dia tetap memakannya. Atau dia menghafal ayat tentang larangan untuk mendekati zina, tapi dia tetap mendekati dan berbuat zina. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan adalah orang yang Al-Quran akan menjadi hujah atas mereka. Al-Quran akan menyusahkan mereka di hari akhirat nanti karena mereka telah meninggalkan pengamalan terhadap Al-Quran. Dan di hadis di, yang sudah yang sudah kita sebut di atas salah satunya adalah bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran beserta ahlinya, beserta ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkannya, maka itu justru akan menjadi bumerang bagi dia. Al-Quran justru akan menjadi bumerang bagi dia. Tidak membelanya, tapi malah dia akan disusahkan oleh Al-Quran di akhirat nanti. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan tersebut. Akhirnya di akhir kajian ini kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah taala menjadikan kita semuanya termasuk bagian dari Ahlul Quran yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.